Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Kita masih berada pada seputar penjabaran penjelasan mengenai kelompok-kelompok sesat yang mereka telah terdampar di atas kesesatan mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Jabriyah. Kelompok Qadariyah hulu, ekstrim di dalam meniadakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan hamba berkehendak, hamba berbuat, hamba punya keinginan tanpa kehendak Allah taala. Itu Qadariyah. Paham ya? Nam sampai-sampai dijuluki apa? Majus hadil ummah. Majusinya umat ini. Yang kedua Jabriyah. Jabriyah ekstrim di dalam menetapkan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka berlebih-lebihan mengatakan semua perbuatan hamba itu adalah kehendak Allah. Hamba enggak punya kehendak, enggak punya pilihan, enggak punya apa? Enggak punya apa barakallahu fikum keinginan. Nah, terus bagaimana hamba bagaikan debu yang berterbangan? Paham ya? Bagaikan bulu yang diterpa oleh angin. Kemana saja angin terbang ikut. Maksudnya perbuatan hamba majbur, dipaksa. Itu Jabriyah. Kelompok sesat atau bukan? Naam. Kelompok yang sahih adalah kelompok ahlu sunnati wal jamaah al firqatul naziyah kelompok yang selamat atau ifatul mangsurah. menyatakan bahwasannya hamba punya kehendak punya keinginan punya pilihan namun semua itu tadi di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai keliru ya naam kita lihat Amma man kanat 'indahu iradatun, qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu, adapun amma man kanat 'indahu iradatun wa 'indahu masyiatun wa ikhtiyarun, fa innahu yuthabu 'ala fi'li ta'at wa yu'aqab 'ala fi'li ma'asi. Adapun orang yang punya keinginan dan dia punya kehendak, punya pilihan, maka dia akan diberi pahala atas perbuatan ketaatan yang dia lakukan dan dia pun akan dihukum atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Li'annahu fa'alaha bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Ini penting. Karena hamba berbuat itu sesuai dengan keinginan dia dan juga pilihan dia. Jadi jangan sampai antum meniadakan ya. Wallahu jalla wa ala yaqul, sedangkan Allah Taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal amalan saleh dan orang-orang yang mereka menegakkan salat wa 'amilu Fa'at nadal amal ilaihim. Perhatikan baik-baik ini. Wa amilu dan mereka orang-orang yang beramal, Allah telah sandarkan amalan kepada hamba dan makhluk. Berarti makhluk, hamba punya kehendak, punya pilihan, punya keinginan. Mahum sholat? Naam. Wa yakul innal ladhina kafaru dan Allah telah menyatakan sesungguhnya orang-orang kafir Nadal kufra ilaihim. Allah telah menyandarkan kekufuran kepada hamba. Berarti hamba itu ada yang kufur. Berarti kan pilihan dia. Paham ya? Misalkan hamba disuruh milih jalan yang halus dengan jalan yang penuh dengan kerusakan di situ jalannya. Dia akan milih yang halus, berarti punya pilihan. Nah, barakallahu fikum bukan terpaksa. Dia milih jalan yang halus tadi bukan terpaksa. Karena apa? Punya pilihan. Kita lihat di sini, li'annahu min fi'lihim wa bi iradatihim karena itu termasuk perbuatan mereka dan juga keinginan mereka wa yaqul wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia mendapatkan neraka jahannam. Fa'asnadal ma'siyata ilaihim li'annaha min fi'lihim. Allah Ta'ala menyandarkan kemaksiatan kepada mereka. Kepada siapa? Hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kemaksiatan itu muncul dari perbuatan hamba itu sendiri. Apa maksudnya ya? Memang semua takdir Allah. Allah Ta'ala menakdirkan, menghendaki. Tapi bukan berarti Allah Ta'ala yang melakukannya. Yang melakukan kekufuran kemaksiatan siapa? Hamba itu sendiri. Pilihan hamba itu sendiri. Sehingga sangat layak kalau dihukum kalau dia berbuat kemaksiatan dan berhak mendapatkan pahala kalau dia berbuat ketaatan. Mohon sholat? Nah, Kita lihat. Fahiyya min fi'il. Ini penting sekali ini. Maka kemaksiatan tersebut ditinjau dari sisi perbuatan af'alul ibad, perbuatan hamba. Ya enggak? Kemaksiatan perbuatan hamba. Wa min nihayatil qadar, tapi kalau ditinjau di takdirnya muqaddaratun minallah, tetap ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahiya qadarullah wa hiya fi'lul 'abdi. Maka na barakallahu fikum Ya, itu semuanya kemaksiatan tersebut adalah takdir Allah Subhanahu wa taala tapi perbuatan hamba. Jam'an bainan nusus dalam rangka untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada. Jangan sampai keliru ini ya. Pahami baik-baik ya. Misalkan orang menjadi kafir, menjadi menjadi ahlu ma'asi, menjadi orang fasik, menjadi orang munafik. Itu takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Tapi mereka sendiri yang memilih itu loh. Mereka sendiri yang memilih dan mereka sendiri yang berbuat. Oleh karena itu sangat layak dan juga apa? Nah barakallahu fiikum berhak untuk mendapatkan apa hukuman. Karena nggak dipaksa. nggak dipaksa ya. Nah, ini pahami baik-baik. Wa ya dulu alaihi kaulu ta'ala Hal ini yang menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Wa ma tasyaa'una illa Allah rabbul alamin. Ini penting ini. Dalil ini terulang-ulang antum hafal ini ya. Wa ma tasyaa'una illa Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Rabb semesta alam telah menghendakinya. Paham itu maksudnya ya? Kita semuanya kehendak kita di bawah kehendak Allah taala gitu loh. Kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Nah, kalau Allah Subhanahu tidak menghendaki, Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa artinya? Semua perkara yang Allah kehendaki pasti terjadi. Paham ya? Nah, dan Allah Taala jika tidak menghendaki nggak akan terjadi walaupun antum menghendakinya. Masyita kana wa illam asya wa masyitu illam tasya lam yakun. kita lewat itu ya. Masyi'tak ya Allah, masyi'ta kana wa illam asa. Wa masyi'tu illam tasha' lam yakun. Apa artinya? Ya Allah, semua perkara yang kau kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Dan semua perkara yang aku kehendaki kalau engkau tidak menghendaki enggak akan terjadi. Bisa ngulangi ucapan ini enggak kira-kira antum? Coba diulangi. Artinya Eh, apa? menghendaki. Ewa. Ingat-ingat ya, jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala itulah yang menentukan barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa faqauluhu liman syaa minkum hadha raddun al-jabriyah. Ini bantahan untuk kelompok Jabriyah alladzina yanfauna al-masyiatal 'abdi yang mereka meniadakan kehendak hamba. Padahal 'ala anna al-'abda yastaqimu bi masyiatihi. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba istiqamah itu dengan kehendak dia. Jadi jangan sampai antum seperti orang-orang yang tidak mengenal agama, tidak mengenal ajarannya benar katanya, kalau istiqamah ya istiqamah, enggak ya enggak. Enggak seperti itu. Orang istiqamah itu diupayakan. Paham ya? Diupayakan bukan seenaknya sendiri. Karena istiqomah itu keinginan hamba gitu loh. Dia ingin istiqomah atau tidak? Kalau nggak ingin istiqomah, lain lagi urusannya. Kalau ingin istiqomah, berjuang, berkorban. Untuk senantiasa apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Istiqomah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Summa qal. Wa ma tasha'una illa insya'allah rabbul alamin. Hada raddun alal qadariyah. Ini bantahan terhadap kelompok qadariyah. Alladzina yakulun yang mereka mengatakan inna masyiatul abdi mustaqillatun bahwasanya kehendak hamba itu menyendiri hamba punya kehendak sendiri tanpa kehendak Allah taala katanya ini kelompok sesat atau bukan ini kelompok sesat enggak benar ini Naam wal abdu yaf'alu istiqlalan hamba itu berbuat dengan sendirinya fal ayatu raddun ala taifatain ayatnya sebenarnya bantahan untuk dua kelompok tadi itu kelompok Jabriyah dan kelompok Qadariyah Kelompok Qadariyah ini siapa pemimpinnya? Antum? Qadariyah? Kemarin sudah kita lewati. Ma'bad al-Juhani. Saat itu muncul pemikiran di mana? Di Basrah. Zamannya siapa? Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu Itu niat-niatnya. Jadi kalau antum sudah mendapatkan kelompok-kelompok sesat ini kok ada pemimpinnya dihafal pemimpinnya. Jahmiyah Al-Jahmus Sufwan, Al-Ja'd Dirham. Paham ya? Kemudian Mu'tazilah Wasil bin Atha. Qadariyah siapa tadi? Ma'bad Al-Juhani, Khawarij Dzul Khuwaisirah, At-Tamimi, Hurqus. Namanya Hurqus yang disebutkan dalam eh, Al-Fusul fi Siratul Rasul itu ya, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi namanya Hurqus. Naam. Kemudian apalagi kelompok-kelompok yang lainnya? Nanti juga ada kelompok na barakallahu fikum hafizakumullah Maturidiyah, Asy'ariyah, itu semuanya nanti ada pembahasannya. Yang jelas kalau mendapatkan kelompok satu ada pemimpinnya, hafal pemimpinnya. Na barakallahu fikum. Syiah Rafidhah, siapa pemimpinnya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Paham ya? Itu penting juga. Kita lihat di sini. Wa fil ayati isbatu madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Di dalam ayat ini ada penetapan prinsip dan juga madhab keyakinannya ahli sunnati wal jamaah anna ta'ati wal ma'asi hiya fi'lul ibad. Bahwasanya ketaatan-ketaatan dan kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah perbuatan hamba. Wa hiya qada'ullah wa qadaruh. Yang mana ketaatan dan kemaksiatan tersebut adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Qaddaraha 'alaihim Allah telah takdirkan atas mereka. Wa fa'aluha bi ikhtiyarihim wa masyiatihim wa iradatihim. Mereka mengerjakan ketaatan, mengerjakan kemaksiatan dengan keinginan mereka, pilihan mereka dan juga kehendak mereka. Walidzalikal insanul aqil ghairul mukrah. Perhatian baik-baik ini. Oleh karena itu orang yang berakal, ingat-ingat yang berakal ini ya, ghairul mukrah yang tidak dipaksa, yastati an yaf'al. Dia mampu untuk melakukan Wa yastati' an yatruk, mampu juga untuk meninggalkan. Sekarang gini. Di depan antum ada na barakallahu fikum makanan. na barakallahu fikum makanan tersebut bisa dikatakan enaklah. Paham ya? na barakallahu fikum sop buntut sapi. Sop buntut sapi. na barakallahu fikum. Antum mau makan atau enggak makan? Eh? itu kehendak antum, keinginan antum. Antum punya keinginan di situ. Makan juga berarti punya keinginan, punya pilihan. Gak makan pun juga punya pilihan. Pilihannya gak makan tadi. Apa maksudnya? Nah kalau seandainya dia makan, berarti apa pilihan dia makan? Menunjukkan hamba itu gak bisa dibohongi aslinya. Maksudnya ya, fitrah yang masih murni itu gak bisa dibohongi. Hamba gak punya keinginan itu keliru. Seperti Jabriyah tadi itu ya. Hamba dipaksa itu keliru. Kita lihat ini. Akal yang masih murni dan sehat tadi itu gak dipaksa. Dia mampu untuk meninggalkan, mampu untuk mengerjakan yastati an yakuma wa yusalli, mampu untuk berdiri dan salat, wa yastati an yatasaddaq, mampu bersedekah, wa yastati an yujahida fi sabilillah, dan mampu untuk jihad di jalan Allah kama annal insana yastati an yatruka as-salah wa yastati an yatruka al-amra bil ma'ruf wa nahyi munkar sebagaimana manusia juga mampu meninggalkan salat mampu juga meninggalkan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mampu juga untuk meninggalkan apa melarang daripada yang mungkar wa yastati an yatrukal jihad fi sabilillah dan mampu juga untuk apa meninggalkan jihad di jalan Allah yatruku huwa bi istita'atihi wa ini penting ini dia meninggalkan dengan kemampuan dia dan pilihan dia apa maksudnya karena apa kemarin yang namanya perbuatan tidak terwujudkan kecuali apa harus terpenuhi dua perkara apa itu Kemampuan. Keinginan. Ya, jangan sampai lupa ini ya. Perbuatan tidak akan terwujudkan kecuali harus terpenuhi dua perkara tadi. Kemampuan dan keinginan. Kalau orang mampu saja tapi nggak ingin, nggak terwujudkan. Orang ingin saja tapi nggak mampu, nggak terwujudkan. Harus ada dua perkara, kemampuan dan keinginan. Nah, Kita lihat sedikit lagi barakallahu fikum. Disebutkan di sini fahuwa yastati an yaf'ala wa yastati an yatruka maka dia mampu untuk mengerjakan mampu pula untuk meninggalkan yuqdimu 'ala zina wa 'ala syurbil khamr wa 'ala akli riba bi dia mendatangi perzinaan minum khamr makan harta riba dengan pilihan dia wa yastati an yatruka riba, wa yatruka zina, wa yatruka muharramat dan dia juga mampu meninggalkan perzinahan, mampu meninggalkan riba, mampu meninggalkan perkara yang haramkan, fahuwa bi ikhtiyarihi wa masyiatihi yaf'alu hadza wa kullun ya'rifu hadza. Maka dia dan pilihan dia, dengan kehendak dia dia melakukan perbuatan ini dan setiap orang mengetahui hal ini. Mahum soalnya ya? Naam. Wal zabriyatu la yutabbiquna hadzal kalam alladhi qaluhu fi kullil asya. Sedangkan Jabriyah mereka apa? Tidak menerapkan ucapan ini. Jabriyah tidak menerapkan ucapan ini Jabriyah. Nah, yang mereka mengatakan pada segala sesuatu tadi. Falau anna ahadan i'tada alaihim, ini penting ini untuk bantah mereka. Kalau seandainya ada orang berbuat jahat kepada mereka, dorobahum au qatala ahadan minhum, eh, Jabriyah tadi dipukul atau ada salah satu dari kalangan Jabriyah dibunuh, Naam alaisu yutalibuna bil intiqam wal qisas. Nah, bukankah apa mereka tetap meminta untuk apa? Dihukum balik dan juga dikisas? Bayangkan. Sekarang kalau mereka mengatakan perbuatan hamba dipaksa, orang yang bunuh saudaranya tadi itu, orang yang bunuh temannya Jabriyah tadi itu, enggak dihukum dia karena dipaksa, tapi mereka tetap minta. Ini bagaimana ini? Kok engkau membunuh temanku? menunjukkan bahwasanya pembunuhan tersebut bukan paksaan gitu ya. Kalau paksaan nggak boleh dihukum, ya enggak? Nah, Allahu musta'an. Kaifa yutalibunahu huwa hum yaqulun innahu mujbarun wa laysa lahu ikhtiyar? Bagaimana mereka meminta untuk dihukum dan juga dikisas padahal mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba dipaksa, tidak punya pilihan. Hadza min babit tanaqud. Ini merupakan apa? Bab tanaqud. Bab berkaitan masalah apa? Masalah kontradiksi. Maksudnya kontradiksi ucapannya dengan perbuatannya. Yang terakhir, aidan Hum yatlubuna rizqa wa yatazawwajun. Mereka meminta rezeki dan mereka menikah. Fa idza kanu jabarin kama yaqulun, kalau seandainya mereka ada orang-orang yang dipaksa sebagaimana yang mereka ungkapkan, Lima limadza yaf'aluna hadil af'al? Kenapa mereka melakukan perbuatan ini? Wa yatlubuna ijadal asya' al-ma'dumah dan mereka mencari meminta untuk mewujudkan perkara yang tidak ada. Paham belum? dipaksa kan enggak mungkin ini. Orang menikah kemudian mereka juga mencari rezeki Eh? Nah, kalau saat ini dipaksa nggak ada. Mereka mencari rezeki, kerja, itu karena ada keinginan atau enggak? Ada keinginan. Paham ya? Antum misalkan mau berangkat kerja karena ada keinginan. Nggak mungkin ada orang maksa. Paham ya? Hari Sabtu misalkan, waktu untuk gajian, antum pergi kerja, dipaksa enggak? Nggak dipaksa keinginan keinginan sendiri. Berangkat kerja ingin gajian tadi itu. Paham ya? Itu contoh saja. Naam. Allahumma musta'an. Fahum la yutabbiquna hadzal madhhab al-khabith fil waqi'il hayah. Pada asalnya mereka itu tidak menerapkan pendapat prinsip yang jahat dan jelek ini pada kenyataan kehidupan yang ada. Walidzalika yutalibuna bil intiqam wal qisas wa tazawwajuna wa yatlubuna rizqa. Oleh karena itu mereka meminta untuk apa? Dihukum orang yang telah berbuat kejahatan kepada teman mereka, dan juga minta agar dikisos dan mereka juga menikah dan juga mereka mencari rezeki menunjukkan bahwasanya mereka sendiri itu sebenarnya punya pilihan cuman mereka nggak ngakui yang namanya ahli batil seperti itu kalau sudah terjatuh dalam kebatilan nggak mau kembali pada kebenaran itu justru akan melahirkan kebatilan-kebatilan yang lainnya gitu ya ini seperti ini sudah tahu kebatilan tetap nggak mau keluar juga dari kebatilan tetap ngayal gitu loh hamba dipaksa katanya dia sendiri nggak mau Allahul musta'an. Nasallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.